kesucian setelah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita mengerjakan kewajiban ibadah berpuasa dan kita percaya akan janji Allah taala sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda man shoma ramadhana وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه Beliau bersabda Barang siapa seseorang itu Ia berpuasa di bulan Ramadan Dan menegakkan malamnya dengan ibadah Serta ketaatan Imanan Ia berpuasa dan ia menegakkan ibadah di malam harinya Karena memang beriman kepada Allah Percaya kepada Allah melaksanakan perintah Allah karena betul-betul kita ini percaya kan Allah Ta'ala dan beriman kepadanya serta saban serta hanya berharap pahala semata-mata kepada Allah Ta'ala maka orang yang ibadahnya seperti ini puasa dan menghidupkan malamnya seperti ini wufiralahu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala mataqaddama min dambi daripada yang sudah dia kerjakan. Dosa-dosa yang terdahulu yang pernah kita lakukan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semuanya sehingga Orang yang keluar dari bulan Ramadan dengan niat seperti tadi Allah Ta'ala jadikan orang-orang tadi termasuk orang yang minal a'idin kembali kembali kepada apa al fitrah ya dikatakan idul fitri ya, kembalinya seseorang kepada kesucian karena sudah ditebus diampuni dosa-dosa yang dia kerjakan berkat ibadah puasanya nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sungguh besar nah kita ketika kita ini sudah mendapatkan uh, nikmat yang besar tadi dan kita berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala memang akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita maka di situ nikmat ini harus kita jaga dan harus kita lengkapi nikmat ini harus kita jaga dan harus kita lengkapi bagaimana kita jaga dan kita lengkapi pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pengampunan buat kita yang berpuasa ini atas dosa-dosa yang kita kerjakan itu adalah satu hal atau satu pengampunan yang Allah berikan kepada kita atas dosa-dosa yang kita kerjakan namun dosa tadi adalah dosa antara hamba itu sendiri kepada Allah ya. jadi yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu dari dosa yang dikerjakan adalah dosa-dosa yang hubungannya antara hamba itu sendiri dengan Allah. Jadi hubungan vertikal antara kita sama Allah itu yang diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah, sedangkan kita ini, hidup kita di dunia ini, nah, ada dua hubungan. Ya, hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita kepada hamba-hambanya Allah. Makanya Kenapa kok kita ini keluar dari bulan Ramadan masuk bulan Syawal? Setelah Allah Ta'ala ngampuni dosa kita, makanya kita ada istilah saling bermaaf, maafan. Istilah halal bihalal. Nah, diambil dari kata-kata istihlal ya, saling menghalalkan. Apa itu? Kesalahan seseorang dengan saudaranya ya, karena memang pembahasan kita kan masih berhubungan dengan dengan muamalah ya, hubungan kita dengan sesama hambanya Allah nah itu di situ tujuannya apa agar supaya menjadi sempurna betul-betul kita ini orang yang kembali kepada kesucian karena apa pertama dosa-dosa kita dengan Allah Allah sudah ampuni kedua apapun kesalahan serta dosa-dosa kita sesama manusia sudah dihalalkan, sudah dimaafkan alias sudah diampuni oleh orang yang uh, kita salahi tadi. Makanya penting sekali istilah halal bihalal ini sebetulnya tidak dikhususkan di bulan Sawal saja atau setelah hari raya tidak karena memang eventnya saja bertepatan alias meminta maaf kepada saudara kita jangan nunggu setahun dulu kalau memang kita ini berbuat satu kesalahan kemudian kita bertobat kepada Allah maka tobat kita akan diterima oleh Allah bila syarat yang terakhir setelah kita meminta ampun kita juga minta maaf kepada orang yang kita salahi tadi kita meminta halalnya apa yang sudah kita ambil dari hak mereka dan kita sudah menebus atau mengganti hak mereka tadi. Di situ baru sempurna Allah akan menerima dan mengampuni semua kekurangan kita di hadapan Allah Ta'ala kelak. Dan tidak ada tuntutan lagi di hari kiamat. Makanya penting sekali kalau kita ini kebetulan karena eventnya halal bihalal, saya baru pertama kali ini ngisi, ya tidak apa-apa saya bawakan sedikit halal bihalal, ya. Karena apa memang harus penting sekali. Urusan sesama manusia ini beda dengan urusan kepada Allah Taala. Kalau urusan kita, hubungan kita dengan Allah, maka apabila kita kita berbuat satu kesalahan, bahkan sebesar apapun mungkin dosa kita ya dalam sebuah hadis qudsi bagaimana Allah taala mengatakan wahai hambaku jika kalian itu menghadap kepadaku dengan membawa dosa sampai sepenuh atap langit maka aku pun akan datang kepadamu bila engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu kelak aku akan datang kepadamu dengan sepenuh langit ampunanku ini urusan apa hubungan kita dengan Allah Allah Ta'ala itu maha pemurah maha pengasih sayang kepada kita nah beda antara hubungan kita dengan makhluk beda antara kita dengan sesama manusia kalau Allah Ta'ala itu bisa permaklumkan kita bisa harap maklum tapi manusia tidak bisa seperti itu manusia tidak bisa harap maklum itu tidak bisa kalau kita tidak datang minta maaf kepada mereka minta halal daripada kekurangan kita, ya, kesalahan kita atau hak mereka yang kita ambil, maka manusia ini dia akan menuntut sampai nanti bahkan di hari kiamat akan terjadi itu penuntutan. Lah bagaimana jangan sampai hal itu terjadi? Nah, kalau di dunia ini makanya kenapa kita kalau punya salah harus segera minta maaf. Kenapa? Kesalahan yang kita lakukan bagaimanapun juga kalau kita datang kepada orang yang kita salahi kemudian kita minta maaf maka kita akan bisa mendapatkan pengampunan kalau yang kita lakukan itu kesalahan sifatnya harga diri pun kita bisa minta maaf sehingga orang tadi hingga memaafkan kesalahan kita kalau kesalahan yang kita lakukan berupa hubungannya dengan harta kepemilikan pun kita bisa menebus membayarnya dengan harta kita kalau kita punya utang atau kekurangan harta orang yang kita ambil, bisa kita menebusnya dengan harta kita. Enak. Selesai. Tapi kalau urusan ini tidak kita selesaikan di dunia, maka urusan itu akan jadi panjang nanti di akhirat. Dan tidak ada alat yang kita gunakan untuk menebus kecuali kita tebus dengan amal kita sebagaimana yang sudah kita sering dengar bahwa satu gram emas itu ditebus dengan puluhan rokaat sholat kita yang diterima Allah Ta'ala untuk membayarnya besok. Tidak ada harta yang dipakai untuk membayar. Tidak ada uang yang dipakai untuk menebus. Makanya halal bihalal itu penting. Minta maaf atas kesalahan kita kepada saudara kita di dunia ini penting. Dan itulah urusan sesama manusia itu yang bikin panjang, semakin panjangnya perhisapan dan perhitungan di hari kiamat. Dan itu yang mencegah seseorang untuk masuk surga. Dalam sebuah riwayat bahwasanya kelak di hari kiamat Allah taala itu berseru, "Wahai ahli nar, wahai penghuni neraka, aku Allah tidak akan mengizinkan seorang pun di antara kalian yang bisa masuk ke dalam neraka sebelum semua haknya ia terima." Jadi penduduk neraka itu tidak bisa serta-merta kemudian dilemparkan ke dalam neraka sebelum hak-haknya dia itu dikembalikan kepadanya. Kalau hak antara dia dengan Allah tentu Allah Ta'ala sudah melunasi. Tapi hak antara dia dengan sesama manusia itu. Jadi tidak ada seorang pun yang masuk neraka sedangkan ia masih punya perasaan didolimi, haknya belum dikembalikan, harga dirinya belum dituntaskan. Aku mengharamkan kalian, wahai penghuni neraka, untuk masuk ke dalam neraka. Pun sekalipun itu orang kafir. Aku tidak izinkan kalian masuk neraka sebelum semua hak kalian sudah kalian terima. Bayangkan itu bagaimana perhisapan. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, wahai ahli surga, aku tidak halalkan, tidak aku izinkan kalian untuk masuk ke dalam surga sebelum semua hak orang lain yang ada pada diri kalian kalian tuntaskan. Jadi tidak sembarangan. Ya. Penting sekali urusan yang seperti ini karena ini apa? Sering diabaikan. Oleh manusia itu sering diabaikan. Ya. Padahal hak sesama manusia itu hal yang paling berat. Hal yang paling berat luar biasa bahkan hadirin yang dimuliakan Allah taala bahkan besok di padang mahsyar itu <clears throat> ada kejadian orang yang menuntut seseorang adalah orang yang tidak dia kenali saat di dunia. Nah, kita ini sering bermuamalah di dunia dengan manusia. Pertama dengan orang tua kita, kedua dengan suami dan istri kita, ketiga dengan anak dan sahabat kita, keempat dengan tetangga, kelima dengan rekan kerja kita, ya, keenam dengan masyarakat, ya, ketujuh dengan guru-guru kita. Ini bagaimana? Semakin seringnya kita bermuamalah berhubungan dengan orang lain, semakin sering kita berbuat kesalahan kepada orang tadi. Ya, ini dituntut untuk halal bihalal. Lah bagaimana besok bahkan di hari kiamat itu ada tuntutan ada seseorang yang menuntut orang lain padahal yang menuntut itu tidak kenal, yang dituntut pun tidak kenal. Ya. Ada cerita bahwasanya besok di hari kiamat itu ada seseorang yang menuntut orang yang tidak dikenal. Maka orang yang menuntut ini menghadap kepada Allah, ya Allah, saya menuntut si fulan. Ya Allah, saya menuntut si fulan. Maka Allah Ta'ala zat yang maha hakim, yang maha adil. Setiap ada tuntutan pasti Allah akan terima tuntutannya. Ya, setiap ada yang naik banding diterima naik bandingnya dan setiap ada pembelaan diterima pembelaannya. Ada dakwaan, ada tuntutan, ada pembelaan semuanya diterima. Karena Allah Maha Adil dan Allah akan menunjukkan keadilannya besok di padang mahsyar. Ada bi ahkamil hakimin. Nah di situ bagaimana? Maka Allah Ta'ala memanggil orang yang dituntut. Hei si fulan, engkau telah dituntut oleh orang ini. Dipanggil tuh orang yang dituntut. Maka ketika dituntut, orang ini dilihat, orang ini melihat siapa yang menuntutnya. Dilihati orang ini tidak dikenal di dunia. Bukan kawannya, bukan rekannya, ya. Mungkin bukan pula kenalannya. Maka karena dia merasa ya, tidak kenal sama orang ini, dia mengatakan, Ya Allah, saya tidak kenal orang ini di dunia. Bagaimana orang ini bisa menuntut saya? Dari mana ya Allah, saya tidak kenal dia. Maka Allah Ta'ala berkata kepada sang penuntut, Eh fulan, orang ini tidak kenal engkau. Dan engkau juga tidak kenal orang ini. Betul, betul ya Rabb. Kenapa engkau menuntut orang ini? Ya. Ada alasan apa engkau kok menuntut si fulan? Sedangkan kalian di dunia tidak saling mengenal. Maka di situ sang penuntut mengatakan, "Ya Allah, benar. Saya tidak kenal orang ini dan orang ini tidak kenal saya di dunia. Tapi saya punya hak dari orang ini yang harus ia kembalikan kepada saya." Bayangkan kata si penuntut ini. Maka Allah taala mengatakan, "Apa hakmu?" Ya. Kalau engkau merasa punya hak dari orang yang tidak kenal ini dan orang yang kau tuntut ini, apa kalau gitu sebutkan apa hakmu sehingga harus dikembalikan kepadamu. Kata orang ini, ya Allah, saya ini pedagang, ya, penjual buah di pasar. Ya. Si fulan ini tidak kenal sama saya, tapi saya ingat dulu kala itu dia lewat, dia lihat dagangnya dia ya, lihat buah-buahan yang saya jual. Dia pilih-pilih. Dia lihat-lihat. Kemudian bahkan dia cicipi. Dia tawar habis. Sampai harga yang tidak mencapai keuntungan buat saya. Pun saya menolak. Akhirnya dia tidak jadi beli. Saya sudah merasa dirugikan ya Allah. Sering tidak ini kita? Paling sering sudah dicicipi salah kecut ya namanya salah ya kecut jeruk kecut ya jeruk kecut ya dinyang mepet ngepres kurang 500 tidak mau beli ya kan kurang 500 sudah nyang nyangan setengah jam semua pokoknya harga sekian berapa sih kurang 500 kurang 1000 rupiah sudah dicicipi terus ditinggal ini orang bisa nuntut besok di hari kiamat bayangkan kita ini kalau sudah belanja ngepres ya wailul lil mutaffifin ya, bagaimana ceritanya itu celaka orang yang curang dalam timbangannya bagaimana kalau dia beli maksa minta diangeti kalau dia jual timbangannya dikurangi takutnya kita masuk dalam kelompok ini bahkan belum beli kita sudah merugikan orang lain ini belum beli kita sudah ngerugi, minta diangeti. Sudah dicicipi berapa tempat, tidak bayar, tidak jadi beli. Hmm? Bagaimana istri-istri kita? Kalau sudah masuk pasar, semua barang dipegang. Tidak ada yang dibeli. Yang dibeli satu, sapu tangan tok. Ya, Semuanya kain, baju, em dipegang satu-satu bagus nyang-nyangan tidak jadi dibeli. Sepatu sudah dibuka dari kerdusnya keluar masuk dipegang-pegang, ah ini kurang besar tidak cocok tidak jadi beli. Kita takut nanti ada tuntutan di hari kiamat. Ya. Ini dari orang yang tidak kita kenal. Terus bagaimana orang yang kita kenal itu? Yang terkadang kita ini ya berucap, berbicara, berbuat kepada orang yang kita sering bermuamalah dengannya tanpa kita sadar mungkin ada ucapan kita yang menyinggung perasaannya, yang menyakiti hatinya, ya. Mungkin kita bercanda kelewat, ya. Mungkin kita bercanda saat itu menyinggung perasaannya. Berapa banyak orang tua kita, teman kita, saudara kita, ya. Suami kita, istri kita. Nah, ini dituntut pentingnya kita untuk berhati-hati bermuamalah dengan manusia itu berat, tidak mudah. Makanya Nabi mengatakan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaullah engkau dengan manusia itu dengan budi pekerti yang baik. Ya, berhati-hati dalam bergaul apalagi zaman sekarang kalau kita tidak mampu bergaul dengan manusia kita takut nanti lisan kita akan menyakiti perasaannya. Ya jaga lisan kita itu. Kita takut nanti perbuatan kita ini akan merugikan orang lain. Ya jaga kita kalau dalam bergaul dengan manusia. Kalau kita yakin kita tidak pandai menjaga lisan kita, kita tidak bisa, tidak pandai menjaga anggota tubuh kita, ya jangan suka-suka gemar-gemar bergaul dengan orang lain lebih baik untuk kita berada di rumah kita dan kita menyibukkan diri dengan perkara yang lain yang lebih bermanfaat daripada kita ini gemar bergaul ke sana ke sini tapi lisan kita tidak bisa kita jaga ya tangan kita anggota tubuh kita tidak bisa kita jaga lebih baik kita berkhalwat lebih baik kita menyendiri dan kita sibukkan diri dengan beribadah kepada Allah, maka itu lebih menyelamatkan buat kehidupan kita. Nah, ini pentingnya kita untuk saling berhalal. Bihalal di situ letak. Di situ letak kenapa kok kita harus cepat-cepat minta maaf ya kepada orang yang kita salahi. Cepat-cepat minta maaf. Pun begitu pula di bulan Ramadan ini kita keluar di bulan dari bulan Ramadan mestinya kita memulai start dari awal mestinya kita memulai dari awal saya keluar dari bulan Ramadan apa nih yang harus saya lakukan Allah sudah bersihkan saya kemudian saya mulai dari garis sudah bersih nih catatan ini ya saya mulai dengan apa banyak hal yang harus kita pikirkan. Contoh satu perkara lisan yang memang sudah menjadi umum, sudah kebiasaan kita. Kalau dulu sebelum-sebelumnya saya sudah terlalu banyak bicara. Mungkin saya suka bicara hal yang tidak bermanfaat. Atau mungkin saya tipe orang yang kalau bicaranya lekit tidak enak. Saya harus sadar itu setelah Ramadan, setelah terlatih selama sebulan, saya tidak akan banyak bicara saya akan diam dan saya tidak bicara kecuali bicara yang bermanfaat. Itu kita harus awas, betul-betul kita harus sadari. Karena apa? Efek yang besar dari pembicaraan yang sampai tidak baik. Kan bagaimana? Ada seorang yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana hal ehwal kalau ada seseorang, ada seorang wanita ya Rasulullah, wanita ini dia itu kalau pagi ahli puasa." paginya ahli puasa tak meninggalkan puasa wajib puasa sunnah dia kerjakan dan malamnya perempuan ini ahli bangun malam ahli sholat malam ahli qiyamul lail ahli tahajud tetapi ya Rasulullah lisannya ini sering nyakiti tetangganya lisannya sering nyakiti temannya bagaimana keadaan perempuan ini kata Rasulullah ini perempuan masuk neraka nantinya ini perempuan masuk neraka. Jadi terkadang kita ini Betul. Kita ini menyebutkan diri dengan berbagai macam ketaatan itu betul. Tapi terkadang kita hanya dari satu sisi saja ibadah yang hubungannya dengan Allah. Kita melupakan bahwa kita ini juga harus menjaga, menjaga hubungan kita dengan sesama manusia. Itu tidak kalah penting. Bahkan kalau kita ini sekedar banyak ibadah, dohir kita, muamalah kita dengan Allah baik. Tapi kalau dengan sesama manusia itu tidak baik, Rasulullah mengatakan ini kelompok orang yang muflis nantinya dirinya rugi, bangkrut. Kenapa? Karena karena sebab dia hanya memperbaiki urusannya dengan Allah, banyak amalnya tapi nanti akan diambil oleh orang-orang yang dulu disakiti hatinya, oleh orang yang diambil haknya, oleh orang-orang yang diajak berantem sama dia. Muflis, dia akan rugi. Maka amalnya tidak akan dapat menolong orang ini. Kenapa? Mengabaikan satu sisi ibadah hubungan baik dengan manusia, muamalah dengan manusia. Makanya halal bihalal ini penting. Cepat-cepat kita minta halalnya, kita minta maaf kesalahan yang kita lakukan kepada orang lain, ya. Pun begitu pula kita tidak hanya meminta maaf, pun hati kita juga harus luas mau memaafkan kesalahan saudara kita. Halal bihalal itu kita juga mau minta maaf dan kita juga mau memaafkan kesalahan orang lain. Meminta maaf itu memang perkara yang berat kita lakukan ya. Terkadang orang itu memiliki ego yang luar biasa sehingga dia merasa bahwa harga dirinya ini tinggi sehingga ia tidak layak untuk minta maaf padahal dia ini tahu bahwa dirinya itu berbuat satu kesalahan muslimin itu mau menundukkan jiwanya sehingga tidak ada perasaan kesombongan, keangkuhan dalam dirinya. Orang itu harus mau minta maaf atas kesalahan yang dia lakukan. Begitu pula memberikan maaf. Memberikan maaf ini ternyata juga lebih berat daripada memaafkan. Kenapa? Perasaan disakiti, perasaan dianiaya, ini hilangnya dalam hati manusia itu tidak mudah. Iya kita memaafkan Tapi rasa ini masih tersimpan terkadang sampai bertahun-tahun masanya Maka memberikan maaf itu juga lebih berat Tapi jangan lupa Perkara memaafkan dan memberi maaf ini perkara yang mulia Perkara yang agung Perkara yang besar dalam Islam Bagaimana Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran Wasari'u ila maghfiratum min rabbikum Wajannatin jannatin arduhas samawatu wal'at ard Wa iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin Allah Subhanahu wa taala berfirman wasari'u ayo kita ini berlomba-lomba bersegera untuk apa ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah bersegera berlomba-lomba untuk supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala Tuhan kalian wajannah dan agar supaya kita dapat surga jadi berlomba-lomba itu kalau kita kan berlomba dalam urusan duniawi ayo siapa yang cepat dulu punya mobil ayo siapa yang cepat dulu punya rumah ayo siapa yang cepat lebih dulu kaya ayo siapa yang cepat lebih dulu punya anak ayo urusan duniawi semua ya padahal Allah taala menyebutkan dalam Al-Qur'an wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ya berlomba itu dalam urusan apa cepat-cepat kita lomba supaya kita dapat pengampunan dari Allah dan dapat surga yang mana arduhas samawati wal ard yang mana surganya Allah taala itu besarnya seluas langit dan bumi seluas langit dan bumi kita tidak bisa bayangkan kalau untuk dapat rumah 100 meter kita ini berlomba dengan teman kita saling iri, saling hasad, saling mendengki supaya kita bisa punya rumah yang cuma 100 meter kita bangun di dunia bagaimana kita tidak mau berlomba dapat surga yang seluas langit dan bumi ya banyak kita ini diberikan pikiran akal oleh Allah tapi kita ini tidak dewasa tidak sadar ya. Yang dilombakan hal yang remeh kecil. Tapi hal yang besar lalai manusia itu. Coba bayangkan surga seluas langit dan bumi, kita tidak ada perasaan ingin berlomba dan ingin mendapatkannya. Sungguh akal manusia itu zaman sekarang sudah berbalik, ya. Tidak sadar, tidak sadar. Lupa akan hakikatnya. Nah, Iddat lid muttaqin dan surga serta pengampunan, surga yang seluas langit dan bumi itu Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa, orang yang dalam hatinya ada takut kepada Allah. Lah siapa orang yang dalam hatinya ada takut kepada Allah? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh Orang-orang yang dalam hatinya ada takut kepada Allah adalah mereka orang-orang manusia yang mana yunfikuna fisarra'i wadharra. Mereka manusia yang mau berinfak, mau berbagi, mau memberi, baik mereka itu dalam keadaan lapang, keluasan harta dan rezeki pun dalam keadaan sempit. Orang yang beriman itu tidak hanya punya uang saja dia berinfak. Dalam kondisi dia tidak punya pun dia tidak melupakan untuk mau berbagi. Ya sesuai dengan kadar kemampuannya ya, sesuai dengan kadar kemampuannya kemudian bagaimana wal kadhimi wal kadhiminal ghaidha dan orang-orang yang mendapatkan surga alias orang yang takut bertakwa adalah orang yang mau menahan marahnya ketika ia mampu untuk melampiaskan amarahnya kepada orang tadi kepada orang lain ini orang yang dikatakan orang yang takwa. Surga dijanjikan untuk mereka. Siapa? Orang yang mau nahan amarahnya. Orang yang mau nahan emosinya. Tidak gampang. Makanya Rasulullah mengatakan, Wahai sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang kuat itu? Siapa orang yang kuat? Ya, kata sahabat, orang yang bisa banting lawannya ya Rasulullah. Orang yang tubuhnya kekar kalau berantem tidak pernah kalah. Itu baru orang kuat. Kata Rasulullah, bukanlah orang yang kuat itu orang yang bisa mengalahkan lawannya. Bukan itu orang kuat, ya. Tapi orang kuat kata Rasulullah, orang yang bisa nahan marahnya ketika dia marah dan dia punya kekuatan, berhak mampu melampiaskan amarahnya. Ya. Dia mampu, dia berhak, dia punya, dia punya kekuatan, punya kekuasaan, punya kemampuan untuk membalas. Tapi dia lebih memilih untuk kadim menahan amarahnya. Ini orang yang luar biasa. Ini orang yang kuat kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bisa nahan amarah kita ini? Ini dijanjikan oleh Allah Taala surga dan tidak cuma sampai di sini. Wal kadhiminal ghaidha afina Tidak hanya dia mau menahan marahnya, tapi ia mau al afina mau memaafkan kesalahan orang lain. Ini orang dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Bagaimana dalam sebuah riwayat kelak di hari kiamat itu orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain dapat jaminan masuk surga sebelum hambanya Allah. Sebelum seluruh hambanya Allah. Besok itu di hari kiamat di padang mahsyar malaikat itu diperintahkan oleh Allah taala berseru apa seruan malaikat? Man falyagumu man ajruhu 'ala Allah. Besok di padang mahsyar itu malaikat akan berseru dengan ucapan liagum man ajruhu 'ala Allah. Ayo wahai penduduk mahsyar, bangunlah bangkit kalian orang-orang yang telah menyerahkan balasan pahalanya kepada Allah. Bangun kalian. Maka saat itu Penduduk mahsyar mendengar suara ini, mendengar suara malaikat, tapi tidak ada satupun yang bangkit untuk maju. Kenapa? Karena penduduk mahsyar tidak tahu siapa yang dimaksud ini. Silahkan bangun. Ayo bangun bangkit orang-orang yang sudah menyerahkan balasan pahalanya hanya kepada Allah. Maka mereka saling bertanya, siapa? Siapa ini orang yang sudah menyerahkan balasannya pahalanya hanya kepada Allah. Siapa ini? Tidak ada satupun yang mengerti makna ucapan daripada malaikat ini. Sehingga sampai malaikat berseru dengan seruan yang kedua. Dia man ajruhu ala Allah. Kata malaikat, ayo pada bangun, bangkit kalian. Orang yang sudah menyerahkan balasan pahalanya hanya kepada Allah. Maka saat itu pun penduduk mahsyar mendengarkan seruan malaikat tapi tidak ada satupun yang bangun. Tidak ada satupun yang bangun. Karena memang belum tahu siapa yang dimaksud. Hingga kata Nabi alaihi wasallam akhirnya malaikat berseru dengan seruan yang tiga. Diagumul afuna anin nas. Eh, bangkitlah kalian orang-orang yang di dunianya suka memaafkan kesalahan orang lain. Seruan yang ketiga ini terdengar oleh malaikat, dikumandangkan malaikat dan terdengar oleh penduduk mahsyar, di situ baru penduduk mahsyar itu sadar, oh jadi orang yang sudah menyerahkan balasannya hanya kepada Allah itu adalah orang-orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Maka Rasulullah melanjutkan hadisnya, fayagumuna wahum qalilun. Maka orang-orang yang di dunianya suka dan gemar memaafkan kesalahan orang lain, akhirnya mereka ini bangun, bangkit, maju, tapi kata Rasulullah, wahum qalilun, tapi mereka itu sedikit, tak banyak. Wahum qalilun mereka itu sedikit. Allahumma ja'alna minal galilin dan kita termasuk kelompok yang sedikit ini wahum galilun mereka itu sedikit maka Rasulullah mengatakan fayadkhulunal jannata bighairi hisab akhirnya mereka digiring masuk ke dalam surga tanpa dihisab oleh Allah taala menerima catatan kitabnya, tidak ditimbang amalnya, tidak dibuka-buka ditanya-tanya perbuatannya, langsung dimasukkan ke dalam syurga, baru setelah itu Allah menghitung perhisapan kepada hamba di padang mahsyar. Coba bayangkan bagaimana kemuliaan orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini pentingnya halal bi halal pentingnya mau saling minta maaf dan maafkan itu sangat penting terkadang kita ini sama saudara bertahun-tahun kita ini bermusuhan karena perkara sesuatu hal putus itu tali silaturahmi ya putus itu hubungan kekerabatan paling karena harta paling karena kedudukan ya paling berebut kekuasaan ya. Hal yang remeh yang tidak ada nilainya dibuang kemuliaan yang besar dari Allah taala menjerumuskan dirinya dalam kerugian wal billah. Mudah-mudahan Allah taala jadikan kita orang-orang yang cerdas sebagaimana salaf kita terdahulu. Bagaimana para salaf pendahulu kita yang soleh mereka orang yang tidak lebih memilih besarnya egonya daripada pengampunan dan surganya Allah. Ciri-ciri orang yang cerdas, dia akan mau menjual harga dirinya demi kemuliaan di sisi Allah. Kalau kita ini rela menyimpan amarah dendam kita karena sebuah harga diri, seberapa besar harga diri kita, ego kita dibanding ampunan dan surga yang seluas langit dan bumi. Seberapa besar? Dulu Zainal Ali Zainal Abidin kalau tidak salah. Kalau tidak salah itu Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu yaitu beliau bagaimana orang yang betul-betul mau menahan amarahnya ya sampai diceritakan ketika beliau punya seorang pembantu yang disuruh merawat anaknya yang masih kecil tiba-tiba ketika beliau mengundang jamuan makan mengundang para tamu anaknya ya anaknya terlewatkan begitu saja sampai masuk di adonan kuahnya itu nyemplung keteledoran seorang pembantu anaknya tidak dipegang sampai nyemplung masuk ke panci itu sampai matang nah, anak kecil bagaimana marahnya seorang ayah yang dititipkan kepadanya pembantu titipkan anaknya kepada pembantu tapi eh, teledor nih pembantu ya marah yang luar biasa beliau Bagaimana marahnya yang luar biasa itu sampai dia mau hampir dia buat ber, berbuat sesuatu kepada pembantunya ini, tiba-tiba pembantunya tadi budaknya tadi mengatakan, "Ya sayyidi, wahai tuanku, wahai tuanku, wal kadiminal ghaid, wal kadiminal ghaid." Diingatkan sama pembantunya sama budaknya, "Tuan, syurga dan orang bertakwa itu orang yang mau nahan amarahnya." Kalau kita ini kita mau mukul tambah jadi mukul ya. Ini pembantu sudah salah pakai nasihati lagi. Ya. Kalau beliau bang wal kadhiminal ghaid itu beliau merah wajahnya kata budaknya Tuhan jangan marah wal kadhiminal ghaid dibacakan ayat ini maka beliau menahan dirinya ditahan sampai reda sambil beliau mengatakan saya sudah tidak marah saya sudah tidak marah saya sudah tidak marah sama kamu ini pembantu pintar dilanjutkan wal afina anin nas ya sayyidi wal afina anin nas wahai tuanku dan Allah mencintai orang yang memaafkan kesalahan orang lain bayangkan ya. Bagaimana nih coba bayangkan kalau kita bedanya kita dengan mereka nih ya orang-orang yang dulu soleh. Beliau sudah nahan marahnya, pembantunya bilang wala afina nas Nah kalau kita kita bisa nahan marah, tapi kita ini dendam sampai mati nih sama orang ini kan gitu. Disuruh maafkan, ya ini pembantunya budaknya bilang, "Ya Sayyidi, wal afina 'anil nas." Wahai Tuanku, Anda tidak cuma nahan marah, tapi Anda harus memaafkan kesalahan orang lain. Allah taala menyebutkan wal afina 'anil nas. Ditahan sama beliau, "Afautuk." Wes, maafkan engkau. Saya maafkan engkau. Wes. Saya maafkan engkau. Saya sudah tidak marah sama engkau dan engkau sudah saya maafkan. Coba sesaat ini budak pintar. Disambung tu ayat. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ya Sayyidi Tuanku, Wallahu yuhibbul muhsinin. Wa Tuanku, Allah cinta kepada orang-orang berbuat baik. Ya sudah, tak bebaskan engkau. Mati enggak Disambung. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Saya bebaskan engkau. Jadi budak ini sudah bunuh anaknya, tidak dimarah, dimaafkan, dibebaskan lagi. orang-orang dulu nih, bagaimana mereka tidak mencapai derajat yang mulia, derajat yang tinggi di sisi Allah Taala. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala mungkin sebagai pembukaan uh, kitab yang kita mulai tidak apa-apa kalau kita awali dengan mengingatkan diri kita masing-masing apa yang harus kita lakukan selepas bulan Ramadan. Pertama yaitu tadi perbaiki, sempurnakan, lengkapi hari raya Idul Fitri ini dengan pengampunan dari Allah diikuti dengan kita minta ampun kesalahan kita, kekurangan kita, bermanfaat maafan dengan sesama hambanya Allah sehingga Allah taala sempurnakan semua ibadah kita dan betul-betul kita mulai setelah bulan Ramadan ini dengan lembaran yang betul-betul bersih dan dengan amal yang insyaallah kita akan tata lebih baik ke depannya amin ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin